Wasu'batul ishruna at-taharatu silakan. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أتوا أرجلكم لا قراءتنا ila ka'bayn wa in junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaithi aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan famsahu wujuhikum wa aydikum min Bermula cabang iman yang ke-20 at-taharatu yaitu bersuci zahir dan bersuci batin. Suci dua macam, suci zahir, suci batin. Kalau zahir tahu aja sudah kita baudo mandi. Nah, tahu aja suci batin yaitu taubat sal dan kadada sifat-sifat nang jahat di hati seperti dengki, hiri, menipu, lain-lain itu suci batinnya nah itu termasuk juga artinya cabang iman atau termasuk aman so soleh illalladina amanu wa amilu solihat solihat itu tadi beberapa macam amal yaitu nah, yang ke-20 itu bersuci itu tadi batin Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu wahai mereka yang beriman idza kuntum ila salah apabila aradtum al qiyama ila shalah ida kuntum idza al qiyama ila salah apabila kamu hendak berdiri sembahyang lebih dahulu faksilu basuh wujuhakum akan muka-muka kamu nah, ini jadi ada kalau tah kamu hendak hendak berbayang basuh muha. Jadi sudah rukun udu ta membasuh muha. Wa aydiyakum dua tangan kamu ilal marafiq kedua siko. Nah ini rukun udu nang kedua membasuh tangan sampai ke siku. Wamsahu biruusikum sapu kepala kamu. Ya, yang ketiga. Wa arjulakum basuh batis kamu. Nah, ini rukun nang keempat ya kala Nah, susunannya tadi muha dulu hanya tangan, hanya itu ini tertib. Berapa li? Lima. Nah, adapun artinya niat, maka dalam hadis menunjukkan ilmu amal biniat. Jadi di hadis itu niat, di Quran itu lima. Jadi rukun udo an jelas. Ya. Hah? Nah, tawa tertib itu di hadis ada juga ibdau bima pada Allah bihi nabi mulailah dengan apa nama mulai Tuhan memadahkan muha muha itu loh tertib ngaranya Nah, itu tadi. Jadi batis tadi sampai ke dua buku lali itu tadi. Wa in kuntum junuban fatahharu. Apabila kem junub itu fatahharu hendaklah bersuci. Nah, itu artinya man mandi itu tadi. Wa in kuntum marda lamun kamu itu berpenyakit. Maka kita mesti memakai banyu, tapi orang sakit kada boleh memakai banyu penyakitnya ujar dokter apabila nyawa pakai banyu balambat baik atau wabah banget penyakitnya maka perlu memakai banyu waktu berwudu atau mandi wah mandi wajib itu di mapa au ala safarin atau di dalam pelayaran banyak ya kah au jaa ahadum minkum min ghaiti atau datang seorang kamu min ghaid daripada anu kakus artinya apa tak doba batal awala mastumun nisa atau menyentuh kamu akan peran perempuan yang lu tersentuh kulit ya hmm. itu terpalam tajidumaan lalu kada pokoknya banyak patayam mamu hendaklah kamu itu mengkosot So'idan tan toyiban suci. Nah, jadi tayamum itu mesti tanah nah suci. Anu pamsahu maka sapu akan tanah birujuikum kamuha wa aidikum dan tangan itu aja. Ya, jadi lamun orang tayamum ini muhajalan tang ada sabasa kalian batin apalagi kesannya bahari jer ada orang nomor tayamum ini baguling di pasir punya kawal karena api unuk ya kadang sangkannya sok mau ganti mandi sebukuan kalau mandi telah pada minta nah Nah, kalau Rasulullah SAW ujar Nabi, at-tuhuru syatrul iman. Tuhur mana? Ya? At-tuhuru syatrul iman. Bermula bersuci, syatrul iman nisful iman. Bersuci itu iman. Summa qala suhaimiyu, at-tuhur bidhammit ta, ya kan? Tuhur. Hmm. Maknanya udu'ud zahiriyyu wal batiniyyu. Itu nisful iman. Bi'tibari sawab. Bermula udhu zahir, udhu batin itu separuh iman dengan memandang pahalanya. ha? Qala Hatim li Asim ibni Yusuf idza hadara waktu salat tawadda wudu'aini. Ujar Hati Asim bin Al ujar Hatim mengucapkan lawan Asim Wahai Asim, apabila hadir waktu sembahyang, hendaklah ikam berudu dua udu. Nah. Uduan zahiran unang zahir, wa uduan batinan udu nang batin. Bersih zahir, bersih batin. Jangan berudu sebutin aja. Ento. Lalu kalau Asim ujar Asim, kaifa mana zalik? Bagaimana kaman yang demikian? Kaifa zalik? Kaifa jama berarti gitu, kan? Ada kayanya. Iyanya. Iya. Kaifa dalik bagaimanapun keterangannya udu zahir udu batin anu qala ujarnya hatim amma udu zahir fata'lamu mun udu nang zahir nyawa alim itu sudah wa udu batin adapun udunya batin yaitu batu bertaubat daripada segala dosa wan tu menyesal dosa Watarkul ghilli dan membuang sifat-sifat menipu. Wal gishi membunguli hianat. caki ragu-ragu. Wal kibri sifat takabur. Watarki hubbid dunya dan meninggalkan apik. Atau meninggalkan mencari nang haram dan subhat. Kalau orang ketujuh nang haram subhat itu kan cinta lon dunia ngarannya. Namun hmm. nang halal kan tapi apik itu termasuk cinta. Jadi artinya jangan apik dan jangan mengambil nang haram dan subhat. Itu maksud udu udu batin itu tadi. Nah, wasana il khalqi dan artinya jangan katuju dipu dipuji orang. Wariyasati jangan katuju enggak minta tuha akan itu jangan itu. Ya, itu ngarannya kada kada bodoh lagi batin dah. Amun katuju kayak itu. Mm -hmm. Ya ka ya kami saja pang lah tapi ini tak kasar sedikit nih mbah kalau disuruh orang jadi imam ampih turun eh, <laughs> itu kasar pun sedikit bala aja itu memelakan tah artinya nang kayak itu mbah kalau dipakai orang lagi tak lalu ada lalu kebuncu lalu keblokong lalu lebih mau ke tanah kah barangnya mentang-mentangannya nah itu ngarannya takabur itu tadi lawan riasah ketujuh ria riasah itu tadi kayak itu orang itu ngarannya udunya belum sampai kabah kabatin. Ini kita menuntut dulu ilmunya. Ilmu anu udu zahir sudah kubu udu batin. Nikah itu Nah, mungkin kita ini belum tapi tahu lagi lah udu batin. Nah, malam ini kita sudah tahu. Mbak sudah tahu ilmu orangnya bagaimana. Jadi yang hendak membunguli orang di hati jangan. Ya kah? Kalau ya aja aku aku membunguli sidin lah kena. Ya jangan. Nah, aku artinya apa mengkhianati sidin, menculasi sidin jangan. Nah, itu. Aku mendustai sidin lah jangan itu jangan ada nih tok atawa tadi takabur atau nang apik tadi tawa artinya anu mencari nang subhat dan haram itu dan artinya katuju dipuji orang bah masa sudah dipuji orang kata lagi ya wah lagi umbah atau na belenggang sudah <laughs> diambungan belenggang jermin jermin tuha undana bisa menantu banyak ada nang ambungan ada nang hantakan macam-macam wariasah nah ini ada nang bah sudah apa disuruh membaca doa nang kedua mau sembahyang berjamaah mbah ada lagi hilang <laughs> macam-macam minantun dan ya, artinya ini ya kan ini jadi ini berataan mesti hati berarti jua jangan anggota luar aja menceronong bahas karena mandi lawan sabun macam-macam jangan ya, mesti batin kita ini menceronong jua ya kan malah ujar orang tuh lebih-lebih mengurus keceronongannya batin daripada ceronongnya zahir. Nah, walaupun kada salah juga kita zahir nih. Cuma nang luput mintu zahir aja pina bakilat hati bako bakulat minta ya kan? Muha bakilat hati bako bakulat. Ya kala? Nah itu karena api neraka menji menjilat intaha itu sekian. Nah karena ada orang ucap asalnya di atas tadi. kala Suhaimin kala jadi intaha perkataan siapa? Eh atau intaha perkataan hatim benar aja jadi juga intaha jangan kena anu tuhai aja coba kembali si anu tuhai kau aja iya lah itu intaha nya ada orang baharisa anu tuhai aja kali nya ada itu intaha itu orang artinya sekian kau aja pang lah di baris anu tuhai iya, eh wa qaulun nazim bermula perkataan artinya nazim anu samu ada Allah wathur Samu itu bidom mil mim, ya to samu. Nah itu wawa biaril mubtada yaitu dengan menyembunyikan muktadanya Nah, ya kah? mahal li jazmin jawabul amri. Ya kah? Mahalnya jazam jawabnya amr sampai ke nahu nahunya ada. Wa takdir fa anta tu'samu. Nah, ini mubtada yang dibuang nah. samu itu apa? Khabar mub tada itu tadi fa anta semil bala. Artinya apabila nyawa bersuci, gohir batin seluruh bala tanyawa dilepasakan Tuhan seluruh bala dilepasakan Tuhan saat kita bersuci batin dan zahir jadi lamun misalnya kita hendak selamat dari bala bau udah aja tapi hati kita belum bersih masih belum selamat juga karena juga bala lamun batin kita bersih kita pulang bau udu-udu yang biasa nang rukunnya enam nenek biar nang kayak apa nang balak turun kita tang pinan apa pinan luput ya nah itu jadi memadahkan ini ini penting nih wathur tok somu anu fa inna taharata tamna'u zalika karena bahwasanya suci batin dan zahir itu menegah ya iyalah coba nang nampak aja dulu nangnya kenapa kita yo jadi gatalan karena duka tak pina kata tapi ditapas juga atawa mandika pinakadata pi maujuan ng bakisik mandi tang pinakipoy aja lalu bapaknya kita kulit inya lantaran kada bara barasih intola salawar ka tanangnya anu pina ha pina bagata lalu anu anu batang pahan apa gatalan neta gatalan ya kalau ada kalau kanya kanya kanak kanak kanak tanya banyak buannya pengarangnya <laughs> ah, itu kenapa kalau kada berasi hmm, yang berasi berasi nah, itu anu selamat daripada bala iya kan? ya kan nah itu itu nang nyata aja sah artinya kita kayak sakit batin anu zahir Nah kalau batin kita berpenyakit kayak itu juanya. Ah, lamun banyak kalau batin kita rigat, kotor, nang kajuata berpenyakit juanya apa? D. Entah mereka nah, lantaran kada berasih, parang temannya kada berasih ya bapaknya kita batuk misalnya dalam parut, lalu kan apa apalagi setum. Sebab itu jangan makan kara ya Allah besi, jangan nang layat-layat, ulin atau gatah layat tuh jangan dimakan. Nyala, nah lah, nah itu nang masin-masin, masin kelutuk. Iya, <laughs> kalau masin, masin, eh, jangan dimakan. itu. boleh. Balaramian pengitan ya lah. Mm -mm. Jadi banyak berarti artinya batin kita maka bala kada mau jauh hinggap lah hati kita nih berarti ada mau bala hinggap. Jangan. Lamun ikam telah misalnya pegulingan aja berarti, Allah kata kagak jalan kalau nyaman kali ikam. Nah ini pintangannya nyaman tuh senang lah, Kayak itu jualan hati ikam berarti utak ikam nang ujar istilah ini dingin jar utak tenang jar utak jadi kata ada nang pina obah-obah tuh nang pina obah-obah teklongonan dan sebagainya itu kalau dasar ada penyakit di dalam itu kada berasih bujur jadi sampai nang pina modal kagak <laughs> nah itu sudah ini sebagai artinya keterangan nih eh, masalah nang artinya apabila bersih zahir bala kada separaknya tamnang Nah, jadi apabila kita ada dapat bala dasar kita juga kada bara kada barasih wa imma artinya bodoh kah kada bujur mandi kah kada bujur kada ruus tayamumnya kah atau hati hmm. <clears throat> kamaru ya an badihim nah, itu wala umar radhiyallahu anhu innal udu as-salihah yatrudu angkas syaitana bermula udu nang salih ya nang udu deh sampai ke batin itu menghilangkan menolak daripada engkau akan hantu jadinya hantu karena kalau ibu parak ya iya kah hmm, aja bu udu kita hantu kan ibu parak asal udu sampai ke mana ke batin namun udu di zahir hantu mau aja iya nang aja nawaitul udua nawaitul udua dan nawaitul udua asal kau bilang nawaitul Nah, pemun udu zahir aja, ya am dihinggapinya mana leh waswis ini nang setan kada nu nih itu sembahyang Allahu Akbar. Kada ada mas kali nang mahaur-haur. Iya kah? Nah itu kalau pang asul nawi kli perdo. Astagfirullah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. lah, <laughs> kada ada bersih batin bersih. Ada nang pinata bulik-bulik itu. Nah, ujar Sayyidina Umar bukan kemarin neneknya Pak Bidasin berjalan lurung sini nah ujar hantu pengumuman jangan lurung situ Umar tegarnya lurung situ kita lurung sini ya Nabi masalah ke Umar fajan ila salah syaitan fajan afara oh kama kala sallallahu alaihi wasallam Hah? Sina Umar Sidin ini berucap pas lawan gawi sidin nang jadi hantu karena lebih parah tak kalau sidin udah sidin sampai kemana lah ya udu usalihnya Nah, ini bukan untuk kita pender atau kita gunakan untuk cari duit bulan mulut bulan meret di dera kampung itu kemarin. Kada minto, kada ini masalahnya untuk kita pakai. Al ilmu lil amal, mal ilmu illa lil amal. Al ilmu yahtipu bil amal macam-macam itu dalam kitab-kitab itu ada ilmu ta'lim alim. Aku nang ba anu para kepala sendiri sini ambil sini. Itu kitabnya di sini di sini sini semuanya bukan mau cekar di pandir nih itu kita nih bujur-bujur niat nuntut ilmu anak bepandir kula lo anu kita cakar memakai jangan jadi ulama ulisan kena nyawa bujuran nggak ada hulu masuk neraka qala nazim salli salli salata wa zakki laka thumma sum wa'kuf wa hujja wa jahidanna fatukramu salli salata Sumbahyang nyawa akan nang akan sumbahyang. Ini nang 21 lah. Wa malaka zakati harta 22 lah. Summa sum puasa Ramadan 20 tiga kah? Nah itu. Wa itikaf di dalam masjid 24. Wa hujja bahaji olehmu 25. Wajahidanna berjuang fisillah berapa? 26. Patuk romu mustaya nyawa dapat karamat dimuliakan. Jadi enam sekaligus. Zakaran nazimu fi hadzal baiti sitta syu'abin. Nah, enam lah sidin menyebutkan. Apa nah, yuqalu ala nasi mataqaddam maka dikata <clears throat> atas aturan susunan kalam nang terdahulu wa syu'batul hadiyata wal isrun ityanus salawatul khamsi fi awqatiha kamilatan yaitu mengerjakan sumbayang lima waktu di dalam waktunya nah ini ya kah namun kebanyakannya kita rajin nengnya tiga atau empat lamun tiga itu asarnya mengodok subuhnya mengodok tiga aja modelnya sembayang tak ya kah ada nang empat aja bertahun-tahun tubuh melaur Hah? Nah itu jadi ini kalimanya Basirin menyindir aku Jakarta kadang menyindir kadang ini banyak nyataan <laughs> nyataan aja karena bahasa sindiran cuma kita merasa-rasa eh asam janar siapa merasa? Minta. Napa rasanya sembahyang lima jua kah, empat aja ka, lima pak. Nyerajin asar tuh larut. Tok bener lagi aja munjun. Nah iya ta. Kalau munjun ta lah. Nah itu. Ya kalau nyaman bener lagi jangan apa? Ba kalau bon. Nah subuh اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحمهم رحمة عامة اللهم انا وجه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومنا يا أرحم الراحمين itu kalau hujan pajutan datang ngelabat itu artinya menyuruhkan lakas nyoba doa langit terbuka Ityanu salawatil khamsi fi awqa kamilatan. Mengerjakan sembahyang lima waktu dalam waktunya sempurna pulang. Nah ini sempurna Hmm, ya kak rukunnya fi'linya kalbinya dah kan sudah paham aja padatan tumak ninahnya ini rancak banget. tumak ninah ini nang kada tahu di tumak ninah tahu tahu juga tapi memang luput yang arahnya alim kada maka masih aja lagi kada tumak ninah macam macam ini sembahyang sunat kah sembahyang wajib kah sama itu mana tuh tetap aja nya sembahyang sunat tumak ninahnya wajib Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ujar Nabi, alamul iman as-salatu. Bermula cirinya iman yaitu sembahyang. Buka radio itu buka. Alamul iman ada pakan kemarin itu nah. Alamul iman bermula cirinya iman as-salatu yaitu som sembahyang. Paman faraghala qalbuhu wa 'alaiha bihududia bahwa mu'minun. Bermula sembahyangku adalah cirinya iman. Maka barang siapa kosong hatinya sama-mata karena sembahyang aja. Lah artinya hatinya ikadada masa kali bercampur lain daripada sembahyang. Iya kah? Nyaman lah nang nenek. Ngalih nang nenek. Ikam coba akan makan aja dulu. Kadang-kadang nang kita ingat waktu makan kecuali makan ini nah ngalih. Ngalih suka cuma suka hari aja. Habis sepiring. Apalagi ya nih, jangan ada mengatakan nang lain dari yang Hah? Lah, nah, nang paling enteng mengerjanya ingatakan susunannya nah, nah pegawai nih oh berniat Allahu Akbar Napa sambungannya Ikan itu aja Allahu Akbar kabiro Napa pulang Walhamdulillah kasiro Napa pulang Ingatkan itu aja Sampai Walalin amin Allahu Akbar Napa pulang Sami Allah Ini nah, itu aja ingatkan kan sembahyang tak lamun kadada ada isi hati pada sumbah yang aja isinya kenapa nih nah ini jawabannya jawabannya wahafazu alaiha bihududiha serta memelihara ia atasnya dengan segala syarat dan rukunnya bahwa mu'min maka orang itu bain ujar Nabi Muhammad nah ada kegampangan nih nang sumbayang semata ingat lan sumbayang aja hati itu memelihara rukun syaratnya nina apa hanya beriman mun tidak ada beriman fatihahnya kah salah membaca hanya kah tertinggal nah. atau nya ka kada bujur nah syarat salah atau pakaian kah kada berarti iman ngaran nah. Wa ila Rasulullah SAW an alamatil mu'min wal munafik Rasulullah ditanya alamatnya orang munafik dan alamatnya orang mukmin. Napa? Lalu pakola ujar Nabi, innal mu'mina Mau kalau Innal mina ujar Nabi Muhammad sungguhnya orang mukmin himmatuhu bis salat. Orang beriman itu himmahnya apis salat, wasiyam wal ibadah sumbahyang, puasa dan beribadat. Nah ini ciri-ciri iman. Himmah atau wajakulah himmah atau wajah kita nang dipantingakannya, nang ditingakannya sumbahyang, puasa dan ibadat itu ciri iman. Wal munafiqu atau fiqa Bermula orang munafik himmatuhu fit ta'am wasyarab kal bahimah sang munafik itu nang dipentingkannya makan, minum, sumbayang belarut, ibadat bebarang aja. Nating minum makan makan minum kal bahimah iya benar macan dan warik binatang <laughs> nah jadi kita ini jangan makan aja minum soal ibadat kada tapi diperhatian nah itu nang penting benar diperhatikan ibadat Adapun makan minum tuh tatayonya ya nah itu artinya sesal sederhana aja nih tuh jangan tak paling ini Nabi kalau madahkan ta jadi kita tahu sudah munafik ke aku ni mukmin ka diri hati cirinya batu taniyata wal isrun adapun cabang iman yang ke-22 ada uz zakat menunaikan zakat li mustahiqiha nah ini hati-hati juga menyerahkan zakat ini kepada orang yang berhak menerima luput amun monjok lan orang soge inya kada berhak menerima jadi nang berhak meneri menerima ada dokan batakun di sini bahjar ulun bolehkan nerima zakat ujarku nyawa ragu-ragu baik pria menerima nyawa ragu-ragu jadi aku kada akan boleh kadanya Joko menyawa ragu-ragu jangan nerima jadi inya ragu-ragu itu kan karena tapi mutalaah kalau tahu aja nih ilnya pondok kan orangnya kan mengaji tentu tahu aja kalau nang mustahak si ano, sorong napa? kenapa masih batakon wa imma tahu aja tapi kepingin wa imma kan tapi kalau mutalaah jadi aku kan madakan itunya Joko menyawar ragu-ragu tinggal abis surah artinya supaya inya bahe bahe imma tahu didi di diri mustahak atau kadanya Iya kan? Itu. Jadi kepada mustahaknya itu nang menerima apa menyerahkan itu. Niatin maksusatin lawan niat pulang khusus. Insyaallah ada kalau niatnya ya kalah ya, niat niatnya. Awa iya yaitu niatna ayya syaksu biqalbi zakatal Artinya berniat seseorang di hatinya mengeluarkan zakat wajib nito ya. Kan? Nah, ini zakat wajib awak zakat harta kok nang wajib habisnya Hah? Ini kat hartaku nang wajib jadi aja apalagi nang sahjaku mengeluarkan zakat hartaku hmm, fardu karena Allah subhanahu wa ta'ala makin ya eh? ngambil niat jangan nang tak unjuk sudah eh? hmm. kada sah zakatnya walaysa alaihi ta'inul amwal dan kada wajib atasnya menyatakan hartanya itu kalau pang apa ini saja aku melakukan zakat duitku nah, katanya biar kada dibuat duit itu pang zakat wajib jadi aja sudah itu tadi apa aja tadi al anu, faiza malakan nisaban minat dhahabi wal fiddati wal mawasi wal hububi was simari an naqli wal qarmi wa alaihi ayat fa zakata hadil asnafis samaniyah maka apabila bisi ia senisab amas nah berapa nisab amas berapa gram? tahu aja kamu sudah di catatan semalam adalah di dalam nang kitab nang kita belajar apa no anu, sarah sitin kan semalam itu nah, amas awal pintu anak perak tahu aja kamu sudah berapa hitungannya ya lah itu atau duit kertas tahu aja kamu sudah Hah? Hmm. bisi nang itu seni suap wal mawasi atau bisi pulang ternak sudah jola, ya wal hubub apa anu anu bigi-bigian anu wasimar buah-buahan anakli anu apa anu anggur pano anu karomin apa kurma ya kah ya lah ha hmm. Jujur ya Allah. Iya Naklin apa kurma, karmin apa anggur atau paling aku aku atau paling nyaman. Terima kasih. Wajib alaihi wajib atasnya nang bisi tenisop nih ayat fa'a zakata mengunjuk zakat oh, lil asna samania bagi kadalapannya nang berhak menerima kalapannya lalu artinya lamun a nang lapan itu kalapannya kita bagi jadi harta zakat bagi lapan sini sini sini untuk jangan sekali aja ada delapan biasanya dua aja yang ini kasihan ninya jadi pakir ada miskin ada sabillillah ada apalagi gorim ada apalagi ano hmm, anak amil ada ya kah ibn sabil ah, macam-macam semua kata inna masalahkat ilmu fukara apa wal masakin wa amil alaihi wal mualla qulubum wa firqab al gharimin wa ibn sabil ada nang kalapannya bagi delapan ada delapan bagi dua aja roh pada rata itu caranya. Ngerti kah? Itu awil maujudina minhum atawa nang aja amil kadada misalnya. Ya kah? Mu'allaf kadada nah, nang ada eh berapa? Fakir mis sabilir lah misalnya intalah ya itu dari situ ya eh. cuma jangan sikung aja nang rima lah, nang sikung aja lo nang lainnya nang sisanya berapa lagi ada asnap asnapnya. Walaupun ada kaulnya kopal memadakan cukup aja saya saya ikut tapi kopal aja selongonan nang madakan. Ayo, aku ini kadang nang kadang madakan kopal salah, aku juga kopal bagus, bah itu orang kita juga. Ah, tapi bukan silin selongonan aja. Nah itu. Mbak apa barang ya? Anak. Ya kah? Nah itu saja jadi anu kopal tahun empat juga kalau nang madakan tikong nang madakan anang ada tadi napa? Amin kata kata itu sudah diasisi oleh guru ku Haji Syarani. Kalpu kawal masakin wal musafirin tiga kada orang fakir artinya sebahagian, orang miskin bagian musafir sebah bahagian. Nah itu atau bangun aja dua macam menjaga terlelah Itu biasanya. Anu apalagi? Nah? Aladin ajun, tapi orang musafir nang bahajat na orang usapin ng banyak banaitan di tempolan niya. Ano ito kada? Nah, ini nang jatiwarna ng pakai motor itu ng bakir juga. Itu. Limo natis sapar. O ongkos inya di tengah Jan. waladi takabat huduyun. Dan orang-orang nang ditunggang oleh utang. Ini ditunggang utang. Maksudnya, tak utang membayari kata kawa. Lamun orang datang